Ikut nggak? Dan radio lain yang ikut merilai baik langsung ataupun tunda di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang asbabuz ziyadatil iman sebab-sebab bertambahnya iman. Kita sudah masuki sebab terakhir dari bertambahnya imam ya iman yang kita jelaskan hari ini yaitu al-izdihad fil a'malis solihah bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya dan amalan-amalan yang dilakukan manusia ada tiga pertama amalan hati kedua amalan lisan ketiga amal jawarih Tiga-tiganya sudah dijelaskan, tapi poin terakhir yaitu amal jawarih, amal dengan anggota badan, belum selesai. Intinya, seluruh amal yang dilakukan oleh badan kita, baik itu sholat, saum, zakat, haji, tolabul ilmi, amar ma'ruf, nahim, munkar, dan yang lain-lainnya, Semuanya itu merupakan aplikasi dari iman, perwujudan dari iman, sekaligus bisa memperkuat kualitas keimanan kita dari keimanan yang sudah ada. Oleh karena itulah, maka amal-amal yang dilakukan oleh anggota badan tidak diragukan lagi bisa menguatkan iman kita, bisa menambah iman kita. Apa alasannya? Pertama, amal-amal yang dilakukan oleh anggota badan itu adalah kebaikan-kebaikan. Setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dan setiap dosa yang terhapus maka berkuranglah pengganjal, penghalang dari keimanan. Oleh karena itu dengan berkurangnya dosa secara otomatis bertambahnya iman, semakin menguatnya iman. Kedua, amal-amal yang dilakukan oleh anggota badan juga menyebabkan bertambahnya pahala. Pahala yang bertambah juga sama fungsinya dengan dosa yang berkurang. Memberi semangat yang lebih besar untuk melakukan ibadah dan memberi benteng pertahanan yang lebih kuat untuk menolak segala macam ajakan dosa dan kemaksiatan. Dan ini pun menjadi daya dorong untuk bertambahnya keimanan. Ketiga, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis keimanan. Allah Azza wa Jalla pun berfirman bahwa hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Oleh karena itu orang yang melakukan amal soleh atau kebaikan dengan anggota badan Allah akan berikan balasan dengan kebaikan pula dan salah satu kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang itu adalah hidayah, taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya setelah itu. Setelah melakukan kebaikan pertama, Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan itu bukti nyata dari bertambahnya iman oleh karena itu, tak diragukan lagi memperbanyak amal soleh dengan anggota badan termasuk diantara perkara yang bisa menambah dan menguatkan iman. Kemudian satu hal yang tidak boleh dilewatkan yang ditambahkan oleh muallif hafizahullah di sini, summa inna min a'zamil a'mali salihah allati tazidu fil iman ghaira ma taqaddama ad-da'watu ila Allah wa mujalasatu ahli khair Kemudian di antara amal-amal soleh yang paling agung yang bisa menambah keimanan selain yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu ada dua Pertama dakwah, dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua satu ahli khair, yaitu bergaul, berinteraksi dengan ahli kebaikan, dengan orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupannya. Karena pentingnya dua, dua perkara ini, dan karena agungnya manfaat dari kedua perkara ini dalam hal penambahan iman, maka kita akan berbicara secara khusus tentang dua amalan anggota badan yang penting ini. Pertama, dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan apa? Amalan anggota badan. Termasuk juga di dalamnya ada amalan lisan plus tidak boleh diabaikan ada amalan hati. Tapi yang jelas dakwah ini adalah amalan pokok bagi badan dilakukan oleh badan sekalipun lisan dan hati ikut terlibat. Lisan ikut bicara, hati ikut menghayati apa yang diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh anggota badan. Dakwah ini adalah aplikasi nyata dari tawasobil haq, tawasobis sober, Saling memberi wasiat tentang kebenaran dan memberi wasiat tentang apa? Kesabaran dakwah mengajak manusia kepada pokok-pokok agama, agama untuk didalami, difahami secara benar, diyakini pula kebenarannya dan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Dakwah mengajak manusia untuk iltizam kepada syariat Allah. Iltizam itu loyal Iltizam itu komitmen. Iltizam itu konsekuen. Iltizam itu berpegang teguh kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Dengan cara beramar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara memberi nasihat kepada sesama muslim. Karena hal itu termasuk diantara motivator dan sebab-sebab bertambahnya iman di dalam mendakwahkan kebenaran dan kesabaran kepada orang lain di dalamnya terkandung tujuan utama dari mempelajari ilmu dari niat mempelajari ilmu dan ketika ini teraplikasi dalam kehidupan maka ini amalan yang tiada bandingnya Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyah. Ilmu itu tidak ada bandingannya bila niatnya benar. Qila famadzak ditanya bagaimanakah penjelasan yang lebih rinci dari hal itu. Bagaimana niat yang benar dalam mencari ilmu itu? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, yanwi raf al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang benar dalam mencari ilmu itu adalah dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan juga kebodohan dari diri orang lain. Maka ketika seseorang belajar ilmu dia menyempurnakan dirinya sendiri, menghilangkan penyakit hati. Salah satu bentuk penyakit hati tersebut adalah kebodohan. Kebodohan itu penyakit. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyatakan inna Iya, la inna ilajal ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan itu adalah bertanya. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebut kebodohan sebagai sebuah penyakit yang obatnya adalah bertanya atau belajar. Jadi dengan belajar seseorang menghilangkan berbagai macam kendala, penyakit yang ada di dalam jiwa dan dalam hatinya dan itu upaya untuk menyempurnakan diri lalu ilmu tersebut diajarkan kepada orang lain maka mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah sikap menyempurnakan diri orang lain. Dan ini kunci dari keberuntungan. Dan ini kunci dari terlepasnya seseorang dari kerugian dalam kehidupan. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut waktu bahwa manusia itu pasti rugi. Ada surah yang khusus berbicara tentang hal ini surah apa? Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr demi waktu asar kalau sebuah pernyataan diawali oleh sumpah menunjukkan apa yang akan dinyatakannya itu merupakan suatu yang super penting selain itu pasti juga penting Saking pasti dan pentingnya Allah awali pernyataannya dengan sumpah wal asri. Innal insana lafi khusrin. Kedua Allah memulai atau melanjutkan pernyataan yang diawali oleh sumpahnya tadi dengan menggunakan kata-kata yang juga menekankan inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Sungguh-sungguh benar-benar bukan asal-asalan nih saya bicara. Kalau dengan adanya huruf inna menunjukkan apa yang akan dinyatakan disampaikan ini benar-benar super penting dan pasti akan teraplikasi ya. Makanya inna disebut huruf taukid, huruf yang menegaskan, yang menguatkan, yang menekankan. Makanya diartikan sesungguhnya. Innal insana sesungguhnya manusia lafi khusrin pasti benar-benar ada huruf la lagi. la-nya di sana dibaca pendek disebutnya lam taukid. Lafi khusrin benar-benar pasti manusia itu berada dalam kerugian. Tiga kali Allah menekankan dua hal ya menekankan dengan isi penekanan yang mengandung dua hal. Pertama yang akan disampaikan ini pasti terjadi, yang kedua yang akan disampaikan ini super penting. Apa yang akan disampaikan innal insana lafi khusrin bahwa manusia itu sungguhnya pasti rugi. Ini pasti akan kejadian. Semua manusia rugi, ya. Dan ini penting harus diperhatikan. Illa ah, kecuali ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan merupakan kunci pokok agar kita tidak rugi sebagai manusia dalam kehidupan ini. Apa sajakah kunci pokok ini? Dua, ada empat, dua poin diantaranya adalah dua poin yang untuk menyempurnakan diri sendiri Dua poin berikutnya adalah menyempurnakan diri orang lain. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis Kecuali kata Allah yang tidak akan rugi ini Pertama orang-orang yang beriman Kedua orang-orang yang beramal soleh Dua hal ini Dua hal untuk menyempurnakan diri sendiri untuk tazkiyatun nafas sebelum tazkiyah ghairahu. Untuk membersihkan diri sendiri, mensucikan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Yang pertama orang-orang yang beriman Di dalam perkataan orang-orang yang beriman Sudah terkandung ilmu Makanya illalladzina amanu oleh para ulama dijadikan dalil dalil tentang wajibnya ilmu. Sebab iman yang dimaksud di sini adalah iman yang lahir dari ilmu, bukan iman berdasarkan kebodohan. Kalau orang bodoh nggak tahu ilmu tiba-tiba beriman, imannya rapuh tuh. Imannya imitasi tuh. Imannya palsu tuh, imannya mudah goyah tuh. Tapi kalau imannya didasarkan pada ilmu, dia mengkaji, dia belajar. Hasil belajar, hasil mengkaji, lahir iman. Nah ini imannya luar biasa. Iman yang hebat, iman yang tangguh, setangguh batu karang di tengah lautan Mual unggut kalinduan Mual gedag keanginan Mual luntur kuhibun Mual laas ku panas Mual cuet kanu hidung Mual ponteng kanu koneng Mual lancak linci luncat mulang Udar tina tali gadang Itu iman yang tangguh Tulis yang tadi itu Gak bisa diulangi. Itu iman yang lahir dari ilmu. Dan itu yang Allah perintahkan. Coba lihat umpamai surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintah. Fa'lam, ketahuilah olehmu, pelajarilah olehmu, fahamilah olehmu ilmuilah olehmu. Apa yang harus diketahui, apa yang harus dipelajari? La ilaha illallah. Pelajari la ilaha illallah. Hasil mempelajari la ilaha illallah ini lahirlah takut kepada Allah. Takutnya disebut khasyah. Khasyah itu rasa takut yang didasarkan pada ilmu. Semakin tinggi ilmu dia tentang Allah, tentang la ilaha illallah, semakin besar rasa takut. Semakin kuat iman. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Takutnya karena ilmunya. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa asma dan sifatnya, ilmu tentang syariat-syariatnya. Kullama izdada ilman izdada imanan. Izdada khasyatan wa mahabbatan wa rajaan wa imanan. Setiap kali ilmu seorang hamba tentang Allah bertambah akan bertambah pula Rasa takut dia kepada Allah. Harapan dia kepada Allah. Cinta dia kepada Allah. Iman dia kepada Allah. Tawakal dia kepada Allah. Ikhlas dia kepada Allah. Dan seterusnya. Dari ilmu itu. Maka ilmu melahirkan keimanan sejati. Ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan setiap lafaz iman dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu karena iman yang dimaksud di sana adalah iman yang didasarkan pada ilmu bukan iman tuturut munding bukan iman ikut-ikutan bukan iman yang hanya terkondisi oleh lingkungan. Barjeng tidak tahu apa-apa. Coba perhatikan perkataan Abu Darda radhiyallahu an. Perkataan Abu Darda ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya. Kata Abu Darda, "La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Coba bayangkan. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Jadi untuk bisa bertakwa harus apa? Berilmu. Orang bodoh nggak bisa jadi orang yang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang syariat. Walaupun dia bergelar profesor, doktor, insinyur di bidang ilmu-ilmu dunia. Ya, tapi bodoh tentang agama nggak mungkin menjadi orang yang bertakwa. Mustahil. Ketakwaan tidak bisa diraih dengan kebodohan. Ketakwaan itu harus diraih dengan ilmu. Kenapa demikian? Sebab coba kembalikan lagi kepada definisi takwa. Takwa ini didefinisikan oleh para ulama dengan ungkapan yang umum yaitu fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua yang dilarangnya di dijauhi itu takwa. Nah, sekarang untuk bisa melakukan perintah Allah. Bisa nggak dengan kebodohan? Nggak bisa, harus dengan ilmu. Pertama ilmu tentang apa saja perintah teh. Perintah Allah teh apa saja itu butuh ilmu tidak? Ya butuh ilmu. Kedua, bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut? Butuh ilmu? butuh ilmu. Ketiga, tidak hanya bagaimana cara melaksanakan perintah itu, tapi juga bagaimana agar perintah itu bisa dilaksanakan secara berkualitas. Butuh ilmu? Butuh. Contoh, sholat. Sholat perintah Allah, ya. Apakah untuk bisa melaksanakan sholat dibutuhkan ilmu? Iya butuh ilmu. Tentang apa? Segalanya. Berapa kali dalam sehari semalam? Berapa rokaat dalam setiap waktu? Kan beda-beda. Bagaimana gerakan-gerakannya? Apa yang harus dibaca dalam gerakan-gerakan itu? Untuk itu saja butuh ilmu. Orang bodoh gak akan bisa sholat secara benar. Sholat gak bisa dilaksanakan hanya ikut-ikutan lihat orang ruku, sujud, oh kayak gitu. Nggak bisa. Hanya gitu saja. Itu lahiriahnya. Di dalam sholat ada ruhnya. Apa ruh dari sholat? Kekhusyuan. Kekhusyuan wajib didapat, diperoleh, diraih dengan ilmu. Orang bodoh nggak bisa khusyuk. Orang bodoh sholat, orang berilmu sholat. Sama sholatnya? Beda jauh. Sholatnya di tempat yang sama, dipimpin oleh imam yang sama, pada waktu yang bersama malah ngarendeng berdampingan, tapi kualitas sholat dua orang itu ibarat langit dengan bumi, jauh melamelu. Satu diterima, satu ditolak. Yang diterima ada asar. Asar itu ada dampak terhadap akhlak terhadap perilaku, terhadap amaliyah dia sehari-hari, salat yang benar yang diterima kata Al-Qur'an inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat tersebut salat yang diterima maksudnya salat as-salatul maktubah. Salat yang di eh, salatul makbulah, salat yang diterima itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Solatnya membawa perubahan. Solatnya membimbing dia ke arah yang lebih baik. Adapun orang yang bodoh, solatnya malawung. Solatnya ngalamun. Mungkin saja ada unsur riak di dalamnya, ingin dilihat orang dan dipuji orang. Ya, kalau yang tadi khusyuk, Allah berfirman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Bahagia tuh orang mukmin. Itu orang yang khusyuk dalam salat. Kenapa dia bisa khusyuk dalam salat? Salatnya berdasarkan ilmu. Ada penghayatan terhadap apa yang dibaca, ya. Ada pendalaman. Ada keserasian. Serasi antara apa? Antara mulut, anggota badan dengan hati. Ketika ruku, ruku sudah dijelaskan sikap ketika seorang hamba mengapakan diri menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sujud sikap merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu badannya, hatinya juga begitu. Menghinakan diri, merendahkan diri ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Mulutnya juga begitu, bacaannya juga begitu. Subhana rabbiyal azim ketika ruku maha suci Allah. Yang maha agung, Allahnya agung, kita yang rendah. Ah, Allahnya agung, kita yang menghinakan diri. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang paling tinggi. Allahnya maha tinggi, kitanya maha rendah. Selaras mulut, hati dengan anggota badan. Oleh karena itulah Kekhusyuan melahirkan ketenangan, ketentram, kenikmatan rohaniyah di dalam sholatnya. Beres sholat, nah buahnya nampak jelas. Dia berakhlak mulia. Tanha anil fahsyai wal munkar. Tercegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Adapun orang bodoh Sholatnya hanya sekedar anggota badannya. Lahiriahnya saja. Hatinya, fikirannya tidak ikut sholat. Ingat kepada urusan dunia. Tidak ada keselarasan antara anggota badan, hati, dan fikiran, Ya, maka tidak didapat ketenangan di dalam ibadah, tidak didapat kekhusyuan di dalam ibadah maka seusai sholat tidak ada dampak, tidak ada athar, tidak ada pengaruh. Sebelum sholat dia umpamanya tukang bohong, seusai sholat tetap jadi tukang gibul. Sebelum sholat dia tukang ngupat, seusai sholat jadi jago gibah. Dan seterusnya begitu. Maka orang seperti ini bukan terkena dengan ayat qad aflahal mu'minun tapi terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun ya coba lihat perbedaan itu baru salat belum saum belum haji belum terlebih akidah tauhid ya Kata Abu Darda, "La takunu taqiyan hatta takuna aliman." Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Karena untuk bisa bertakwa, untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah, butuh ilmu apa saja perintah Allah itu, bagaimana cara mengerjakannya, dan bagaimana agar pengerjaannya betul-betul berkualitas. Baru tuh bisa menjadi orang bertakwa. Ya, Juga larangan-larangan Allah nggak bisa dijauhi tanpa ilmu. Orang bodoh belum tentu tahu apa saja yang dilarang. Kadang dia menyangka itu boleh padahal terlarang banget. Ya. Baik itu berdimensi maksiat atau bidah atau bahkan kufur dan syirik. Orang banyak terjerumus ke dalam perbuatan ucapan yang syirik atau kufur tanpa dia sadari bahwa itu adalah perbuatan syirik dan kufur. Pernah nggak kita mendengar orang bersumpah demi Allah demi Rasulullah? Ya, dia menganggap itu benar ya. Uh hebat. Rasulullah diagungkan sampai dibawa dalam sumpah juga. Dia menyangka itu ibadah, padahal itu syirik man asyraka man halafa bi ghairillah faqad asyraka Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah syirik. Kan gitu ya. Pernah nggak kita mendengar ada orang yang berkata, sayang Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Siapa Dewi Fortuna ya? Itu kepercayaan agama lain. Percaya kepada dewa dan dewi. Ya. Yeah. Dewa itu lakinya, ikhwannya, Dewi itu akhwatnya. Konon dipercaya Dewi Fortuna itu dewa wanita yang memberikan keberuntungan. Ada selain Allah yang mengatur alam ini. Syirik enggak? Syirik. Dia tidak menyadari hal itu, ya. Kita sudah bahas dalam ilmu tauhid terlarangnya mengatakan masya Allah wa syi'ta, terlarangnya mengatakan assalamu ala Allah, terlarangnya meminta kepada Allah dengan menyebut wajah Allah kecuali kalau yang diminta itu adalah kecuali yang diminta itu adalah surga. Kita nggak boleh meminta dunia dengan menyebut nama atau wajah Allah Azza wa Jalla. Dengan kemuliaan wajahmu ya Allah beri saya rizki. Nggak boleh. Dengan kemuliaan wajahmu ya Allah beri saya jodoh. Dua lagi. Nggak boleh. Karena apa? Karena wajah Allah terlalu agung untuk dibandingkan dengan dunia yang kita minta. Kalau kita mau menyebut nama wajah Allah dalam doa kita, hanya minta surga atau minta di, di, di, diselamatkan dari api neraka. Nabi SAW menyatakan, La yus'alu biwajhillah ilal jannah. Kemarin itu kan sudah kita jelaskan. Itu dari ucapan. Terlarangnya juga mengatakan Ya, kata-kata lau. Lau itu apa? Seandainya Seandainya begini maka tidak akan mencoba. Kalau umpamanya saya tadi tidak berangkat ke pengajian nggak akan celaka deh. Umpamanya seseorang diajak ngaji yuk ke Cipaganti malas, udah saya jemput deh. Ya bolehlah malas-malas juga dijemput pakai motor jeger teh tabrakan sama beca. Lalu yang tadi diajak tuh mengatakan coba seandainya saya nggak ikut kamu maka saya tidak akan lecet begini nih. Nggak boleh mengatakan begitu ya. In asobaka syai'un ya falatakul Lau kana kada lakana kada. Walakin kul masya Allah. Ah, eh, kul qadarullahu masya fa'al. Apabila ada musibah yang menimpamu, jangan kamu mengatakan seandainya tadi begini, saya akan begini. Nggak boleh kata-kata seandainya seperti itu. Walaupun ada beberapa rincian. Kalau umpamanya kita lagi nyetir mobil dengan kecepatan 30 km per jam. Nyebut enggak? Enggak. Tiba-tiba datang anak menyeberang teluak liuk heula. Kita konsentrasi mobil kita masih bagus remnya pakem kita rem cekit gitu ya satu senti lagi anak itu kena lalu kita berkata seandainya ya pakai seandainya seandainya tidak saya rem niscaya anak itu ketabrak boleh nggak mengatakan seandainya tadi boleh tidak tidak boleh Katanya tadi tidak boleh, sekarang boleh. Beda kasus, nih. Kita sudah jelaskan dan nanti hari Jumat sore itu akan sampai pada bab itu sebentar lagi. Bab mengatakan kata-kata lau seandainya. Jadi perkataan seandainya yang terlarang itu adalah kata-kata seandainya yang hmm, pertama menggugat syariat Allah. Haram. Umpamanya seandainya sholat itu hanya dua kali sehari ini saya enteng. Itu mengugat syariat Allah. Tidak boleh. Seandainya umpamanya Ramadan itu atau saum itu jangan sebulannya seminggu aja. Gak terlalu berat deh. Itu gak boleh. Menggugat apa? Syariat. Seandainya wanita itu tidak wajib menutup auratnya, kayaknya bebas gitu. Gak boleh. Seandainya warisan itu laki dengan perempuan ya, sama lah. jangan dibeda-bedakan si nyai anak emak, si ujang anak emak. Kenapa dibeda-bedakan? Ini juga gak boleh karena perkataan seandainya tadi menggugat syariat. Kedua, menggugat takdir yang sudah terjadi. Seperti tadi, Males ngaji disamper bari haroream, bari baut, bari manyun, bari jamotrot, berangkat jeger tabrakan. Oh, seandainya kamu nggak nyamper saya, saya nggak akan celaka. Itu menggugat takdir. Tidak boleh. Karena itu sudah terjadi. Dari mana kita tahu bahwa seandainya kita tidak berangkat kita nggak akan celaka? Dari mana tuh? Apakah tidak mungkin kecelakaan terjadi di rumah? Mungkin, mungkin lebih <laughs> parah. Ya itu sudah terjadi sebagai takdir Allah nggak boleh digugat lagi. Tapi katakanlah inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Adapun mengatakan kata-kata seandainya dalam rangka memberitahukan apa yang sudah terjadi, bukan menggugatnya. Seperti tadi, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu akan tertabrak. Ini menggugat takdir atau menginformasikan apa yang sudah terjadi? menginformasikan apa yang sudah terjadi tanpa menggugat takdir itu. Enggak. Bedakan tadi coba kalau umpas kamu nggak nyamper saya, nggak gini deh kejadiannya. Itu menggugat takdir kan? Enggak. Itu menggugat takdir, ya. Tapi kalau seandainya tidak serem, nih saya anak itu tertabrak. Ini menggugat takdir? Enggak. Itu memberitahukan apa yang sudah terjadi tanpa adanya gugatan terhadap takdir yang sudah terjadi ya. Boleh juga mengatakan kata-kata seandainya untuk mengangan-angankan sesuatu yang baik. Umpamanya seandainya saya banyak uang nih saya, saya akan membangun masjid dan pesantren. Itu pakai seandainya. Dan dia benar-benar sungguh-sungguh. Melihat ada orang kaya, dermawan, uangnya melimpah dan infak zakat sodakohnya juga melimpah. Di mana ada masjid dibangun, dia selalu ambil bagian yang terbesar. Di mana ada kegiatan dakwah, dia sebagai sponsornya. Di mana ada orang kesulitan, dialah penolongnya. Pika bitain. Lalu kita menyatakan seandainya saya kaya seperti dia, niscaya saya pun akan dermawan seperti dia. Kata Nabi SAW dia akan memperoleh pahala sama dengan pahala orang tersebut. Walaupun tidak. Dan itu sudah dibuktikan bukan sekedar basa-basi baso. Punya uang 100 ribu, 20 ribu keluar infak, sodakoh, membantu orang. Punya uang umpah 200 ribu, keluar sekian. Berapapun punya uang, keluar seluruh infak dan sodakohnya. Lalu dia berkata, seandainya saya punya uang miliaran, saya akan banyak masjid yang saya bangun, akan banyak uh, lokal kelas yang saya bangun untuk belajar anak-anak tentang agama. Kita akan percaya keomongan orang itu karena sudah terbukti dia dermawan sesedikit apapun harta yang dia miliki, apalagi banyak. Tapi kalau umpah dia selama ini pelit, ya, nah itu ada kenceng tuh, ada sih, tapi untuk beli pulsa, akhirnya nggak keluar ya. Ada pengumuman ada tuh ikhwan ahwat yang butuh e, biaya pengobatan harus diobatinya tapi mahal tolong bantu. Ada sih, tapi kan ini eh, apa namanya persiapan saya untuk piknik nanti. Piknik saya bisa gagal dong. Wah, pelit. Orang itu nggak pernah kelihatan infak sodakoh lalu dia mengatakan kalau saya punya uang triliunan nih saya akan saya bikin Islamic Center terbesar di Bandung. Bohong, gombal, dusta. Karena selama ini juga tidak tidak kebuktian keluar uang, ya maka boleh mengatakan perkataan seandainya saya kaya niscaya saya akan banyak berbuat kebaikan boleh dan tetap insya Allah dapat pahala asal itu lahir dari kesungguh-sungguhan ada lagi orang kaya raya tapi dia gunakan kekayaan untuk bersenang-senang Kemanapun dia pergi, nggak pernah kehujanan, nggak pernah kepanasan. Kakinya nyaris nggak pernah nginjak tanah. Dari rumah di garasi berkarpet dia sudah masuk mobil, geleyeng pakai mobil. Masuk kantor langsung dihamparkan karpet merah. Masuk hotel disambut langsung ke karpet. Nyaris nggak pernah ninjak tanah. Di mana-mana wanita selalu mengikuti. Kalau menginap di hotel bintang tujuh. Kalau makan di restoran yang paling mewah, paling megah, ya. Di mana dia berada, wanita-wanita cantik selalu mengelilinginya. Kelihatan senang, tapi maksiat. Lalu nah, ada nah. orang mengatakan, seandainya saya sekaya dia, niscaya saya pun akan seperti dia, akan hura-hura, akan senang-senang, akan berzina setiap malam dengan wanita tercantik yang saya inginkan. Ah, itu perkataan seandainya. Maka haram. Dan dia sama dosanya dengan orang kaya tersebut. Ya. Jadi ada rinciannya larangan mengatakan kata-kata seandainya ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh tadinya salah satunya adalah mengatakan kata-kata seandainya dalam rangka memberitahukan apa yang sudah terjadi tanpa menggugat takdir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan demikian. Beliau berkata, Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Abu Talib kan mati dalam keadaan apa? Musyrik. Berdasarkan nas, ayat, dan nas hadir. Kalau ya ada yang mau protes, jangan kasih protesnya protes ayat, protes hadis tuh, ya. Sebagaimana kedua orang tua Nabi Alaihi sallallahu Wasallam sebagai dinyatakan mati dalam keadaan musyrik, pernyataan hadis dan ijma para ulama, ya. Kalau ada satu dua ulama yang berbeda pendapat itu syad menyimpang dari ijma. Kalau ada yang protes jangan ke ustaznya. Proteslah ke para ulama, proteslah ke hadis tentang hal itu. Setelah Abu Talib meninggal, dia akan berada tingkatan raka yang paling bawah karena karena mati dalam keadaan musyrik. Nabi selesai berdoa memintakan ampunan. Turun ayat yang menegur. Maka lin nabi walladina amanu ayastafirul musyrikin. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan bagi orang musyrik walau kanu aba'ahum sekalipun orang yang musyrik itu bapak-bapak mereka sendiri dan seterusnya ya. Jadi dilarang, tidak boleh memintakan ampunan. Lalu Nabi sallallahu berdoa agar azab bagi Abu Talib diringankan. Dikabul enggak? Di dikabul. Akhirnya Abu Talib yang tadinya harusnya berada tingkatan neraka yang paling bawah terangkat menjadi tingkatan neraka yang paling ringan azab ringan. Gak begitu dahsyat, cuma dikasih sepasang sendal. Dari api neraka begitu dipakai dan harus dipakai, gak bisa enggak. Ubun-ubunnya langsung apa? Mendidih Apakah sendal itu dipakai di ubun-ubun? Sampai ubun-ubunnya mendidih? Enggak dipakainya pasti di kaki. Ubun-ubun bagian yang paling jauh dari kaki. Ubun-ubun kan di atas kepala, bukan di lutut. Senal dipakainya di kaki. Jauh, paling jauh. Paling jauhnya aja mendidih. Gimana kaki? Gimana anggota badan? Itu yang paling ringan yang paling enteng dan itulah azab bagi Abu Talib. Berkaitan dengan ini Nabi SAW berkata, laula ana, seandainya bukan karena aku. Karena Nabi SAW yang menjadi sebab, bukan musabib, tapi sebab. Ya, wasilah, perantara yang menentukannya musabibnya Allah Azza Karena Nabi yang menjadi penyebab dientengkannya azab bagi Abu Talib yang harusnya ada di tingkatan neraka yang paling bawah terangkat menjadi yang paling ringan. Lalu beliau menyatakan seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib itu berada dalam kerak neraka. Nabi saw di sini memakai kata-kata seandainya. Apakah bertolak belakang dengan perkataan Nabi jangan mengatakan seandainya karena seandainya itu perbuatan setan. Enggak, enggak bertolak belakang karena penempatannya yang berbeda. Adapun mengatakan kata-kata seandainya yang terlarang adalah tadi menggugat takdir, terus menggugat syariat ya dan mengandaikan pengandaian-pengandaian yang buruk tadi seandainya saya kaya saya pun akan senang-senang ya itu yang terlarang adapun memakai kata-kata seandainya dalam rangka memberitahukan apa yang sudah terjadi tanpa menggugat takdir atau mengangan-angankan kebaikan dengan sesungguh-sungguhnya maka boleh dan tidaklah terlarang. Nah, jadi apa yang dilarang pun ada rinciannya dan itu hanya bisa diketahui oleh apa ilmu orang yang bodoh yang tidak berilmu bisa-bisa dia nggak mengetahui apa saja yang dilarang bisa-bisa dia menganggap boleh terhadap sesuatu yang sebenarnya haram atau mengharamkan sesuatu yang menurut syariat dibolehkan sehingga dia salah dalam bersikap dan menerapkan. Kadang dia terjerumus ke dalam perkara yang dilarang tapi dia merasa itulah ibadah dan kadang dia mengharamkan sesuatu padahal sesuatu tersebut dibolehkan secara syariat. Ya. Ada nggak orang yang membenci cadar? Banyak. Itu syariat. Minimal para ulama ikhtilafnya antara wajib dan sunnah. Ada nggak orang yang benci jenggot dan cingkrang? Banyak, itu syariat, ya. Minimal, minimal ulama menyatakan makruh apa namanya mengisbalkan pakaian. Dan seluruh ulama sepakat bahwa hukum asal memakai pakaian itu adalah tidak isbal, cuma ikhtilafnya antara wajib dengan uh, sunnah saja. Ada tidak ada yang menyatakan itu haram, tapi itu jadi bahan olok-olok. Tentang jenggot itu syariat. Ada nggak orang yang benci? Banyak. Membenci jenggot, membenci cingkrang, membenci cadar Menurut kacamata pembencinya adalah bagian dari kecintaan dia kepada ajaran Islam Terbaliknya tidak bodoh saya itu. Oleh karena itu Perkataan Abu Darda La takunu taqiyan hatta takuna aliman kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu menunjukkan bahwa iman itu lahir dari ilmu. Orang yang akan terhindar dari kerugian pertama illalladzina amanu orang-orang yang beriman dan imannya didasari oleh ilmu tadi, ya wa amilus solihat dan orang-orang yang beramal soleh amal soleh itu pengamalan dari ilmu tadi ketika ilmu tentang Quran Sunnah diamalkan maka pengamalan dari ilmu itulah yang disebut dengan amal soleh ilmu dan amal soleh inilah yang menjadi penyempurna setiap orang Pembersih jiwa setiap orang yang belajar dan mengamalkan apa yang dipelajarinya itulah iman dan amal soleh. Ini yang tidak akan rugi. Illalladzina amanu. Orang-orang beriman. Iman yang lahir dari ilmu. Wa amilu solihat. Dan beramal soleh. Amal soleh itu adalah pengamanan dari ilmu yang tadi dipelajari. Ini dua perkara yang awal ini adalah dua perkara untuk menyempurnakan diri sendiri terlebih dahulu. Barulah dua yang terakhir. Wa tawasobil haq. Wa tawasobis sabar. Ya, saling memberi wasiat tentang kebenaran dan juga memberikan wasiat tentang kesabaran itu untuk menyempurnakan membersihkan diri orang lain dan ayat ini mengisyaratkan Islam ini bukanlah agama yang mengajarkan egoisme sebodoh amat orang lain mau benar mau salah, mau ke surga, mau ke neraka, EGP. Yang penting saya sendiri selamat. Tahu EGP? Ya, Emang gue pikirin. Itu maksudnya. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu mengajarkan mendahului dari diri sendiri tapi wajib berlanjut kepada orang lain. Men-share kebaikan yang ada pada diri kita kepada orang lain sebanyak mungkin. Siapa orang yang egois seperti itu? menyembunyikan ilmu dan kebaikan yang ada pada diri dirinya sendiri dan tidak mengajarkannya kepada orang lain itu diancam dengan ancaman yang azab yang yang yang dahsyat man kata ma ilman inda hajatin nasi ilai uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang menyembunyikan ilmu. Di saat orang-orang butuh kepada ilmu itu, kelak pada hari kiamat dia akan dikekang oleh tali kekang dari api neraka. Dosa besar itu menyembunyikan ilmu yang Allah telah ajarkan kepada orang tersebut ya. Walhasil surah Wal Asri ini adalah konsep dan resep untuk bisa terhindar dari kerugian dunia akhirat ya terhindar dari kesengsaraan yang sementara dan yang abadi dan kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Makanya berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma nazzalallahu illa hadhi surah lakafathum." Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kecuali satu surat ini saja surat Al-Asri maka itu cukup bagi manusia karena surah Al-Asri berisi konsep keselamatan dunia akhirat dan terhindar dari dunia eh, kesengsaraan dunia dan akhirat apa kaitan dakwah dengan penambahan iman? Berkata muallif, "Wa dzalika anna nafsad da'wati ila Allah wan nasihata li ibadihi min akbari muqawwiyatil iman." Wa sahibud da'wah la budda ayyas'a bi nasrihi da'wah ويقيم الأدلة والبراهن على تحقيقها ويأتي الأمور من أبوابها ويتوسل إلى الأمور من طرقها وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابها Karena dakwah itu sendiri, dakwah mengajak manusia kepada Allah dan menasihati sesama hamba, termasuk penguat terbesar terhadap keimanan. Karena pelaku dakwah dia menolong ya dakwah ini dengan usaha yang dilakukannya. Menegakkan dalil, penjelasan, penerangan secara sebenarnya. Dia mendatangi setiap urusan dari pintu-pintunya yang benar. Dia menelusuri seluruh urusan melalui jalan-jalannya yang benar. Maka semua upaya tersebut termasuk jalan-jalan menuju keimanan dan pintu-pintu yang bisa membuka keimanan itu sendiri. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Wa sababul iman wa syu'abuhu yakunu taratan minal 'amdi wa taratan min ghairih Mithlu may yuqidu lahu may yad'uhu ilal iman wa may ya'muruhu bil khair wa yanhahu 'anil syarr wa yubayyinu lahu alamatid din wa hujajahu wa barahinahu ومن يعتريه وينزل به ويتعذ به وغير ذلك من الأسباب Sebab-sebab bertambahnya iman kadang-kadang ada faktor internal, kadang-kadang faktor eksternal. Contoh faktor eksternal, faktor dari luar adalah adanya orang yang mengajak kita kepada keimanan, menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, melarang kita dari semua keburukan, menjelaskan kepada kita tentang agama, hujahnya, penjelasannya, dan apa-apa yang memang kita butuhkan untuk menambah iman kita memberikan pengajaran kepada kita dan sebab-sebab lain ya ini faktor eksternal jadi faktor internal ya dari diri kita sendiri ikhtiar yang kita lakukan sendiri dengan cara yang sudah kita lakukan dengan cara belajar ilmu mentadaburi Al-Qur'an dengan cara melakukan eh, amal-amal soleh dengan cara mempelajari sirah Nabi, sirah para sahabat, sirah para ulama gitu ya. Itu faktor apa? Internal. Faktor eksternal dari penambahan iman adalah orang yang mendakwahi kita. Adanya orang yang mengajak kepada kebenaran kepada kita. Adanya orang yang menasihi, menasihati kita. Adanya orang yang memberikan penjelasan kepada kita. Itu faktor apa? eksternal. Disinilah salah satu di antara fungsi dakwah. Orang yang berdakwah menambah iman dirinya sendiri dan menambah iman orang lain. Wa aidan fa innal jazaa'a min jinsil amal. فكما سعي إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصياتهم بالحق والصبر على ذلك لابد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة الإيمان وقوة التوكل فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر أي يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن Selain itu, kembali kepada konsep yang di awal saya kemukakan al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau orang berupaya membersihkan diri orang lain, memperbaiki orang lain, menyempurnakan orang lain dengan memberi nasihat, dengan memberikan tausiah kepada kebenaran dan kesabaran. Allah akan memberikan balasan kepada orang itu dengan balasan yang sejenis dengan perbuatan baik orang tadi. Kalau kita infak di jalan Allah secara ikhlas, apa balasan dari Allah? Selain gugur pahala, selain memperoleh eh, gugur pahala afan, gugur dosa, menambah pahala juga harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah akan membuka keran rezeki bagi kita. Kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, Allah nanti akan berikan ilmu lain kepada kita yang sebelumnya belum pernah kita fahami. Sebuah ungkapan ulama menyatakan ini termasuk salah satu Imam Syafi'i yang berkata begini, ya. Man amila ma ya'lamu ya, razaqahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya, Allah akan merizkikan kepada dia ilmu-ilmu yang belum difahaminya. Salah satu cara agar Allah menambah ilmu kita, ajarkan ilmu yang sudah ada pada diri kita. Amalkan, ajarkan. Allah akan bukakan keran ilmu yang lain kepada kita. Kalau kita memberi ilmu, tidak sekedar transfer ilmu. Tapi ilmu itu hanya sekedar wasilah, alat, perantara. Untuk apa? perantara untuk menambah iman para mustami dengan penjelasan ini. Agar mustami dapat hidayah dari Allah Jalla. Apa balasannya dari Allah? Allah akan turunkan hidayah kepada orang yang berupaya agar orang lain memperoleh hidayah. Al jaza min jinsil amal. Siapa orang yang menasihati orang lain secara ikhlas dan juga benar? Memberikan tausiah dalam kebenaran dan kesabaran, mendakwahi beramar ma'ruf nahi munkar, Allah Azza wa Jalla akan balas dia dengan jenis perbuatan atau kebaikan yang sama. Allah akan kuatkan dakwahnya dengan cahaya dari Allah, dengan kekuatan iman, kekuatan tawakal, karena kekuatan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla akan menyebabkan Allah menurunkan pertolongan bagi orang itu ketika menghadapi musuh dari kalangan setan bangsa jin atau setan bangsa manusia sehingga Fi hak musuh itu enggak ada kekuasaan untuk melemahkan dia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 99, Innahu laisa lahu ah, Innahu laisa lahu sultanun ala ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan punya kemampuan untuk menggoda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah efek dari dakwah. Efek dari dakwah menambah iman. Karena apa? Karena al jazau min jinsil amal, balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Dakwah adalah jenis perbuatan yang berupa ikhtiar agar orang-orang dapat hidayah ya. Kenapa si Ustadz Sidai memberikan penjelasan dakwah kepada orang agar orang-orang dapat hidayah dari Allah, agar berubah dari maksiat ke taat, dari buruk ke baik, dari malas ke rajin, dari bid'ah ke sunnah, dari kufur ke iman, dari syirik ke tauhid. Itu agar mereka dapat hidayah dari Allah. Maka Allah akan balas dengan cara memberikan hidayah kepada orang tersebut al jaza'i min jinsil amal dari sini kita ketahui dakwah termasuk perkara yang bisa menguatkan iman ya inilah poin yang pertama kedua bermujalasah, bergaul, berinteraksi dengan ahlul khair, ahli kebaikan. Ya. Penjelasan ini nanti hari Selasa yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis. Tinggal tersisa untuk tanya jawab. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hari yang akan datang. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Ya, silakan pemulihan mau nanya apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa perbedaan orang yang menyembunyikan kebenaran dengan ahlul kitab? Pertama dari istilahnya sudah beda. Ini menyembunyikan kebenaran, ini ahlul kitab. Itu pertama. Kedua, tidak semua yang menyembunyikan kebenaran adalah ahlul kitab dan tidak semua ahlul kitab menyembunyikan kebenaran. Ada enggak orang yang menyembunyikan kebenaran selain ahli kitab? Banyak di kalangan kaum muslimin yang menyembunyikan kebenaran. alkitab kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Terutama Yahudi, salah satu karakternya adalah menyembunyikan kebenaran. Makanya dia dibenci oleh Allah. Kebenaran yang mereka sembunyikan adalah kebenaran tentang kebenaran risalah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka dalam kitab Taurat sudah diberitahukan nanti akan turun nabi akhir zaman. Lahir di Mekah, pindah ke Madinah. Dan ciri-cirinya dijelaskan. Karena itulah beberapa Yahudi dari beberapa suku dari beberapa negeri lain sengaja pindah ke Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi baru, Nabi akhir zaman. Ada tiga suku Yahudi yang pindah ke Madinah, suku Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Kunaiqa. Mereka sengaja pindah untuk menyambut Nabi akhir zaman dan mereka meyakini Nabi akhir zaman ini akan turun dari kalangan Yahudi juga sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah Bani Israel tapi ternyata Nabi yang muncul betul datanya dari Mekah pindah ke Madinah tapi bangsa Quraisy bukan turunan Bani Israel. Diteliti ciri-cirinya betul semuanya. Tidak menerima sodakah, tapi menerima hadiah. Dan beberapa pertanyaan yang mereka sudah tahu jawabannya ditanyakan kepada nabi baru tadi dan, per, jawabannya benar. Mereka pun meyakini Nabi yang sebenarnya. Itulah kebenaran yang mereka yakini. Tapi karena Nabi baru ini muncul dari rival mereka. Orang Quraisy itu rival mereka. Saingan mereka. Maka mereka tidak mau menerimanya. Walaupun meyakini ini benar. Mengenal mereka mengenal Nabi ini seperti seorang ayah mengenal anaknya sendiri. Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal nabi ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi diingkari. Kebenaran tersebut mereka sembunyikan. Makanya menyembunyikan kebenaran termasuk salah satu di antara karakter Yahudi. Shibhul Yahud. Makanya ketika menafsirkan surah Al-Fatihah di antara ghairil maghdubi alaihim bukan golongan orang-orang yang dibenci ya yang dibenci ini Yahud Yahudi kenapa karena dia mengetahui kebenaran tapi kebenarannya mereka tutup-tutupi mereka sembunyikan ya ini karakter Yahudi wallahu alam bissawab Pertanyaan pertama. Dahulu ketika saya kurban harus ada kain kafan, cermin, sisir, bunga dan lain-lain. Apa itu benar sesuai syariat Islam? Enggak. Islam tidak mengajarkan ketika menyembelih harus ada cermin, harus ada sisir, harus ada bunga dipakai nyisir apa itu? Si penyembelihnya apa si kambingnya? Kalau umpamanya untuk uh, nyisir si penyembelihnya, ngapain? <laughs> Bukan momen yang pas untuk dandan di sana. Kalau kambing disisiran, oh, selama hidup nggak pernah disisir cermin untuk apa? Itu pertama. Kedua khawatir khawatir ada filosofi yang berbau syirik di dalam perkara itu. Ada maksud-maksud yang mengandung unsur syirik di dalam hal itu ya. Yang jelas itu bukan dari ajaran Islam. Teman saya pernah menyuruh dakwah kepada saya namun saya belum punya ilmu. Saya berargumen harus berilmu dulu namun teman saya bilang harus berbarengan. Mana yang benar? Iya, tidak ada yang salah. Kalau yang dimaksud dakwah di sini adalah mengajarkan ilmu, iya wajib berilmu. Kalau nggak berilmu, apa yang akan dia sampaikan? Ya, tapi kalau tapi sekedar dakwah bukan terbatas ceramah. Dakwah tidak sekedar menyampaikan ilmu. Kita menunjukkan akhlak yang mulia saja itu dakwah. Kita umpah lagi ngobrol sama teman-teman tiba-tiba adzan. Yuk kita wudhu dulu, kita sholat dulu berjamaah kita ke masjid. Itu dakwah. Jadi kalau dakwahnya sebatas seperti itu yang tidak dibutuhkan penjelasan ilmiah yang mendetil, ya wajib dilakukan oleh siapa saja. Jadi kalau yang dimaksud dakwah tersebut adalah ceramah yang menyampaikan ilmu syariah, itu adalah wajib didasari ilmu. Apa yang harus kita dahulukan ikhtiar dulu atau tawakal? Tergantung kasusnya. Ya. Pertama ikhtiar lalu tawakal itu yang banyak terjadi. Umpamanya kita tidak memiliki uang atau makanan. Lalu kita ikhtiar. Hasil dari ikhtiar itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tawakal namanya, ya. Kita umpamanya memakai kendaraan ke masjid. Karena banyaknya kasus pencurian, kendaraan itu kita kunci, kita pakai alarm, kita pakai kode untuk membuka alarm tersebut. Ah, kunci tersebut sudah maksimal dirantai segala macam dititipkan kepada tukang parkir. Itu ikhtiar. Setelah ikhtiar maksimal kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla nasib motor ini, kendaraan ini ya. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal harus dilakukan setelah ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar lalu tawakal maka itu namanya tafwid ya. Tafwid itu bukan tawakal. Bedanya tawakal itu didahului oleh ikhtiar kalau ini tidak. Umpamanya ya, ah tawakal saja kepala motor simpan kuncinya simpan di sana. STNK masukkan ke bawah sadar. Kita sholat tawakal kepada Allah. Selesai sholat hilang. Itu bukan apa pencurian, tapi ngasih hadiah ke pencuri. SNK ada di sana, BPKB juga ada, kunci ada, tinggal jual nih. Asli bukan bodong gitu kan. Maka itu bukan tawakal. Ikhtiar dulu baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seorang ahwat yang keluar rumah dengan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat atau sunnah? Misal, keluar rumah dengan berpakaian warna-warni, cerah, mencolok. Menurut syariat atau sunnah, warna apa yang layak bagi ahwat untuk keluar rumah? Ya, pertama, kalau ahwat keluar rumah menyimpang dari ketetapan syariat dalam hal berpakaian, dosa dia umpah tidak menutup aurat seluruhnya hanya sebagian atau menutup tapi transparan atau menutup tapi mencetak bentuk tubuh atau pokoknya pakai wewangian gitu ya maka dosa dia Warna apa yang diharuskan bagi akhwat tidak ada ketetapan warna selama tidak menjadi ya hal yang menjadi pusat perhatian karena ket ketertarikan orang yang melihat kepada si akhwat tersebut. Tidak harus hitam, boleh juga selain hitam ya. Benarkah perkataan ilmu sebelum iman dan iman sebelum Al-Qur'an? Ya, ilmu tadi sudah dijelaskan sebagai fondasi dari iman ilmu dulu dari ilmu ini lahir keimanan dan iman sebelum Al-Quran maknanya kalau iman sebelum Al-Quran itu adalah iman sudah ada sebelum turun Al-Quran ya e, kasuistis sifatnya ya umumnya orang masuk Islam karena Al-Quran Al-Quran itu sumber ilmu. Ketika begitu mendengar Al-Quran, keindahan bahasanya dan kedalaman isinya orang tertarik lalu masuk Islam. Iman lahir setelah mendengar Al-Quran yang menjadi sumber dari ilmu syar'i. Jadi yang dimaksud Al-Quran di sini sumber ilmu maka ilmu lebih dahulu daripada iman. Tadi sudah dijelaskan kalau ada orang bodoh ya sudah beriman, imannya dasarkan pada kebodohannya, imannya iman rapuh. Mungkin ada orang-orang Arab Badui zaman dahulu bodoh, tapi masuk Islam. Masuk Islamnya pasti karena satu poin ilmu yang dia yakini kebenarannya. Walaupun hanya satu poin Allah itu ada dan esa, hanya itu saja langsung dia Islam. Ketika dia sudah mengetahui hal itu, itu ilmu lalu melahirkan iman dan masuk Islam, lalu dia sangat susah memahami ilmu-ilmu lainnya setelah itu maka sangat mungkin terjadi ya. Tapi yang jelas Islamnya dia itu didahului dari ilmu yang dia fahami tentang sesuatu yang menyebabkan dia masuk Islam. Apakah paman dan orang tua Nabi Muhammad SAW kekal berada di neraka ataukah kelak akan masuk surga? Siapapun kalau mati dalam keadaan kafir dan musyrik kekal. Kita nggak boleh mengukur ini dengan perasaan. Betapa banyaknya seorang nabi tapi orang terdekatnya kafir. Ya. Contoh umpamanya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Orang terdekatnya kafir. Siapa? Istrinya. Sampai dikatakan dalam Al-Quran Daraballahu mathala lilladzina kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut Allah telah memberikan perumpamaan tentang orang kafir yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut Kita nggak boleh menyatakan Wah nggak sopan masa istri Nabi disebut kafir Al-Quran yang menyatakan demikian ya. Sebaliknya ada eh, laki-laki yang bejatnya enggak ketulungan tapi istrinya mukmin. Siapa? Fir'aun. Sampai istri dijadikan sebagai perumpamaan orang beriman. Mathalul ladzina Ah, ah, indaka baitan fil jannah Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang beriman yaitu istrinya Firaun. Siapa namanya? Asia. Ya. Itu suaminya manusia terbejat pada zamannya. Bahkan sampai sekarang susah menjadi eh, ma, ma, ma, ma, mencari tandingan bagi kekufuran Firaun, ya. Tapi istrinya mukmin. Apakah seseorang disebut kurang ajar kalau orang itu menyatakan istri Firaun orang soleh, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut orang pecat? Enggak, itu Al-Quran. Jangan diukur oleh perasaan. Nabi Ibrahim bapaknya tauhid, ayahnya tukang bikin patung. Oleh karena itulah maka kekerabatan dan kekeluargaan tidak menjadi penjamin soleh tidaknya seseorang surga nerakanya seseorang karena banyak kerabat terdekat para nabi ternyata orang-orang yang seburuk-buruk manusia pada zamannya. Yang menjadi penyebab soleh tidaknya atau surga nerakanya adalah iman dan amal soleh orang itu. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW orang-orang terdekatnya ada enggak yang kafir, yang musyrik dan menentang dakwahnya? Iya, di kalangan paman-pamannya ada. Ya, tapi ada enggak orang yang jauh kekerabatannya hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW tapi iman? Banyak. Orang yang tanya Yahudi, orang yang tanya Nasrani, orang yang tanya Majusi, dari Parsi, dari Iran. Datang iman dan menjadi hebat imannya. Contohnya siapa? Salman dari Parsi. Salman al-Farisi. Ya, Majusi tadinya dia awalnya terus berkelana masuk agama ini agama itu sampai masuk kepada agama Islam ya wallahu a'lam Bagaimana pandangan Islam terhadap menimbu, menimba ilmu dunia? Apakah hukumnya wajib atau mubah? Apakah salah jika seorang lebih mementingkan menimbu, menimba, mencari ilmu dunia daripada ilmu agama? Barakallahu fiik. ya. Hukum mencari ilmu dunia asalnya mubah. Tidak berpahala dan tidak berdosa. Ini hukum asal. Adapun kalau ilmu tersebut ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat karena kemaslahatan yang dilahirkan daripadanya maka yang mubah tadi bisa berubah menjadi sunnah bahkan menjadi fardu kifayah. Apabila ilmu tersebut tidak dikuasai menyebabkan timbulnya matarat, menyebabkan kaum muslimin terus terpuruk, terjajah, tertipu, terbodohi oleh orang-orang kafir, bisa saja itu menjadi hukum fardu kifayah dalam mempelajarinya, ya. Adapun kalau ilmu tersebut ilmu yang tidak ada manfaat dan tidak ada madarat maka mubah hukumnya ya. Seperti umpamanya ilmu kesehatan. Penting nggak kesehatan bagi manusia? Penting. Ilmu yang mempelajari kesehatan kedokteran juga ilmu yang penting sepenting kesehatan itu bagi diri manusia. Mempelajarinya ada pahala, ya ada pahala ya. Tapi tentu saja tidak sebesar mempelajari ilmu syar'i. Bagaimanapun mempelajari ilmu syar'i tidak bisa dibandingkan dengan mempelajari ilmu dunia. Salah nggak seorang bila menyibukkan waktunya potensinya untuk mencari ilmu dunia dengan mengabaikan ilmu akhirat? Tentu saja salah. Salah persepsi. Mana yang lebih penting dunia apa akhirat? Akhirat. Mana yang lebih lama dunia apa akhirat? Akhirat. Perumpamaan dunia dan akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan diangkat lagi Air yang menetes kembali dari jarimu itulah dunia, sedangkan samudra yang luas itulah akhirat. Sebanding enggak dunia dan akhirat? Enggak, enggak sebanding. Kalau ada orang yang lebih memburu air satu tetes, mengabaikan samudra yang luas, itu orang salah apa benar? Keliru besar, ya, keliru besar. Jangankan itu, ya, umpamanya nih, umpamanya Siapa yang masuk kuliah akan diluluskan dan diberi uang satu miliar. Siapa yang tidak hadir di rumah hanya diberi satu mangkok baso. Lalu orang orang yang cerdas akan memburu apa? Kuliah. Lulus sarjana dikasih semiliar daripada duduk di rumah hanya dapat satu mangkok baso. Maka kalau orang berbondong-bondong memburu satu mangkok baso, bodoh itu orang. Ya. Padahal satu mangkok baso jauh lebih berharga dibanding dunia dibanding akhirat. Sering kita jelaskan bahwa dunia ini lebih hina daripada bangkai binatang. Dunia ini lebih hina daripada apa yang kita buang di WC kita. Itu nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi sallallahu ketemu seorang sahabat ya. Ma ta'amuk apa makananmu? Dia menjawab al wal laban. Makanan saya adalah susu, daging dan susu. Berarti ini orang kaya ini. Summa yasiru ila madza? Kemudian setelah kau makan itu daging dan susu berubah jadi apa? Keluar jadi apa? Orang ini cerdas. Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Dia akan berubah menjadi seperti yang sudah engkau ketahui. Diplomatis ya. Tidak pelak pelakan, ya. Kata Nabi SAW demi Allah, Allah mengumpamakan dunia seperti apa yang keluar dari tubuhmu setelah makan. Tuh kayak begitu dunia tuh. Itu yang mau dibuat, itu yang mau dipelajari. Sementara ilmu tentang akhirat diabaikan. Salah apa keliru yang begitu? Salah apa keliru yang begitu? salah dan keliru ya. Ya, sudah sampai sini saja. Sebentar lagi sholat duhur. Kita persiapan untuk wudhu dan yang lain-lain. InsyaAllah kita jumpa kembali di selasa yang akan datang. Atau tunggu anu ya, selasa yang akan datang kan selasa ke... Tiga ya, mungkin ini dipakai nanti tunggu BC dan pengumuman ya. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.